Pada usia yang ke-40, Antoni bergesa adalah seorang yang masih belum juga menghasilkan buku apapun, padahal mimpinya adalah menjadi penulis novel. Dan ketika didiagnosa, dia akan meninggal satu tahun lagi, dan tidak ada obat apapun yang mampu menyembuhkan dia. Maka dia berpikir pada Januari 1960, dia menulis sesuatu yang menarik. Dia bilang, And according to the prognosis, I had a winter and a spring and a summer to live through and would die with the veil of the leaf. Saya masih punya musim dingin, musim semi, dan musim panas untuk hidup. Nanti pada saat musim gugur, dengan gugurnya daun, saya juga akan meninggal. Maka dalam waktu satu tahun itu dia memaksakan diri untuk menulis sebuah buku novel. Sehingga akhirnya dalam waktu kurang dari satu tahun, buku itu jadi dan diterbitkan dan dia menjadi seorang penulis yang terkenal. Yang menarik adalah ternyata dia akhirnya tidak jadi meninggal karena ternyata sembuh pada akhirnya dan selama hidupnya dia mampu menulis 70 buku lebih. Yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah bahwa seseorang ketika dia terjepit dengan adanya waktu yang sisa sedikit, mau atau tidak, dia akan berupaya secara maksimal dan kalau berupaya secara maksimal, maka orang itu akan mampu menghasilkan kerja yang hebat. Mitra bisnis kadang-kadang kita harus berpikir, kita kenapa tidak memaksa diri kita untuk melakukan yang terbaik dan menghasilkan karya yang luar biasa. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom, sukses selalu untuk Anda.